Syukur alhamdulillah kita aturaken dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dalu meniko, sampun paring kesempatan datang kita sedaya waget pepanggian silaturahim wonten Masjid Agung Bangil ing dalem kawontenan sehat wal afiah. perlu ngenget malih mengingat kembali saat-saat pertama kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nerami ayat-ayat Al-Quran. Yang kemudian kita istilahkan dengan peringatan Nuzulul Quran. Kita berharap para rawuh mugi-mugi napa ingkang kita lampahi sareng-sareng wonten ing dalu menika dipun ridani kalian Gusti Allah ing mangke hasilipun kita harapkan waget beto manfaat lan maslahat fit dunia wal akhirah. Amin. Para rawu nuwun ngapunten menawi napa ingkang kula aturaken niki agak berbeda dengan ceramah-ceramah wonten Bangil. Kula ngajak bapak-bapak berhadapan supados fokus ningali sambil mirengaken napa ingkang waget dalem aturaken kalian ningali layar ingkang niki sebagai pokok bahasan kula. Dalu niki kalau diminta oleh takmir Masjid Agung Bangil untuk fokus membicarakan Al-Qur'an. Kerana niku nuwun sewu menawi buatan berkembang ke sana kemari, Kalau hanya memberitahukan, menjelaskan, mengungkap kembali apa yang kita kenal dengan Al-Qur'an ini. Kerana niku kalau pakai tema sekilas info tentang Al-Qur'an. Para rawuh Definisi Al-Quran, pengertian Al-Quran yang sudah disepakati oleh ahli Al-Quran, barangkali kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan berbahasa Arab. Fungsinya sebagai hidayah pedoman hidup bagi manusia yang membacanya dinilai sebagai ibadah. Ada beberapa poin para rawuh yang perlu panjana ingat. Yang pertama firman Allah. Kalamullah. pun Gusti Allah. Keranten niku kalau kita sudah berhadapan dengan Al-Qur'an, hendaknya jangan main-main kalau Al-Qur'an. Rasulullah sudah memberikan memberikan peringatan wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita, tapi juga bisa mendatangkan kutukan laknat bagi kita. Tergantung bagaimana kita menyikapi Al-Quran. Karena ini kita berhadapan dengan firman Allah. Dawi pun Gusti Allah. Nah kalau firman Allah sekaligus berarti itu termasuk inherent menyatu dengan Allah. Menghormati Al-Quran berarti menghormati Allah. Menyintai Al-Quran berarti menyintai Allah. Nyepeleakan Al-Quran berarti nyepeleakan Gusti Allah. ngelecehkan Al-Quran itu artinya juga ngelecehkan Allah. Itu barangkali yang dimaksud oleh Nabi Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Mirip kali dawe Nabi dungakan kemanten. Barokallahu laka wa barokah alaika. Mudah-mudahan penganten diberi barokah laka ketika penganten dalam keadaan hidup senang bahagia. Laka niku terus ya Nur Khalis manfaatan laka. Alaika madorotan alaika. Sami Al-Quran bisa mendatangkan manfaat untuk kita kalau kita hormati. Tetapi Al-Quran bisa mendatangkan musibah, laknat, kutukan kalau kita cepelek atas. Niku poin pertama. Uh, firman Allah ya. Yang kedua, Al-Quran ini diterima oleh Nabi Muhammad. Itu sudah jelas. Karena Nabi Muhammad lah yang ditunjuk oleh Allah untuk menerima wahyu Allah yang sekarang kita kenal dengan Al-Quran. Mengapa ini perlu didefinisikan poin ini hadirin? Akhir-akhir ini kan banyak berita. Kalau orang sini dapat wahyu, Muhammad Musadek sing tokoh Gavatar niku mawon ngaku-ngaku dadi nabi dapat wahyu. Kemarin ada berita di koran hadirin di daerah Jawa Timur enten tiang estri dapat wahyu lagi. Di Jakarta ada juga orang perempuan ngaku-ngaku dapat wahyu. Kita akui Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir. Allah sudah tidak memilih menunjuk lagi Nabi setelah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu Madinah wa di bisam niku. Ibarat nuwun sewu niki Pak Yai. Ibarat pabrik Gusti Allah pun boten produksi Nabi lagi. Tutup pun. Lu ngeten niku tasik kata sing ngaku-ngaku dadi nabi. Dan herannya mengapa banyak umat Islam yang percaya. Barangkali kerantan boten nanti ngaji-ngaji rutin kados nek masjid agung ngeten iki, Pak. Kok gampang gampange percaya karo Nabi anyar. Wahyu juga gitu. Setelah Nabi Muhammad wafat, Al-Quran selesai ditutup kali Allah. Allah sudah tidak berikan wahyu lagi. Lu ngeten niku tasih enten sing ngaku-ngaku oleh wahyu iku teko Itu mengapa? Mengapa Al-Qur'an itu sampai didefinisikan oleh para ahli Al-Qur'an firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada siapa-siapa. Poin yang ketiga melalui malaikat Jibril. Sebab ada wahyu Allah yang tidak melalui malaikat Jibril. Jenengan kenal hadis hadirin. Eh? Al-Quran itu lafat dan makna. Eh, tekstual bahasa Arabi alibatai. alif batai. saking Gusti Allah. Bukan ciptaan Nabi Muhammad. Isi kandungan Al-Quran, substansinya, maksud dari tujuan Al-Quran juga lahir batin saking Allah. Lafat saking Allah, makna saking Allah. Di samping Al-Quran kan kita kenal hadis. Hadis niki lafat saking kanjeng Nabi, isi maknanya juga saking kanjeng Nabi. Ada hadis kauli, per, eh, sabdane Nabi, perkataan beliau, fi'li perbuatan Nabi, dan takriri ketetapan Nabi. Niki benten nih. Kalau Quran lahir batin lafat dan arti dari Allah, hadis lafat dan arti dari Nabi. Di tengah-tengah Al-Quran dan hadis, ada yang disebut hadis Qudsi. Firman Allah. Tapi lafati kanjeng Nabi sing disusun redaksi ini alif Isi kandungannya dari Allah. Jadi umpami sakit kulawas tani gabungan antara Quran kali hadis, di tengah ada hadis kursi. Contoh, Qala Allah Ta'ala, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Nabi bersabda, Allah berfirman, Al-ikhlasu sirrun min asrori. Ikhlas itu adalah rahasia dari segala banyak rahasia-rahasia. Audatuhu ala qalbi man Aku lah masukkan ikhlas ini kata Allah ke dalam hati orang yang aku cintai. Jadi nek tiang niku pun gak ada ikhlas manai dalam segala hal. Ni lho tiang dicintai Allah. Ini hadis diskusi redaksi al ikhlas subah Arab saking kanjeng Nabi. Inti maknane saking Gusti Allah. Nah, hadis kutsi rata-rata tidak disampaikan tidak melalui malaikat Jibril kata Quran nih. Lalu Al-Quran kan firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kemudian ya, poin ketiga dengan berbahasa Arab. Harus alibak tak bahasa Arab ini ku Al-Quran. Sekarang sudah banyak hadirin Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa apa saja. Translate-nya juga ada yang bahasa Indonesia, Coro Jowo, bahasa Inggris. Walaupun bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tulisannya B I S M I L L A H dan seterusnya. Ini bukan Al-Qur'an. Hati-hati. Karena itu ada hukum konvensional namanya. Enten Quran buatan enten, enten hadis buatan enten, hukum positif buatan menentukan, tapi sepakat seluruh dunia Islam menyatakan kalau Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa apapun, bahasa Arab kudu dikantil. No. Nah itu tidak ada. Di seluruh dunia enten terjemahan Al-Quran Indonesia to Jawa to Inggris to Belanda tok, boten Ini namanya hukum konvensional. Buatan diperintah kali Gusti Allah, buatan didawuhi Nabi Muhammad, tapi muncul dari umat Islam sendiri terutama ahli Al-Qur'an agar kalau Al-Qur'an diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, Arabnya kudu dikandelno ditulis. Ini untuk menghindari nasib yang dialami oleh kitab Zabur, Taurat, Injil yang asli bahasa Ibrani sudah tidak ada di dunia. Semua Injil Taurat jadi satu terjemah-terjemah bahasa-bahasa di dunia. Karena itu harus berbahasa Yang keempat, poinnya fungsinya sebagai hidayah, pedoman hidup, guidebook. Jenengan menawi tumbas alat elektronik enten di toko yang baru buka kerdus dari pabrik Jenengan buka hadirin ada buku petunjuk di dalam. Si produk pabrik ini sudah mengetahui kelebihan kelemahan elektronik yang jenengan tumbas. Karena itu harapan si pabrik kalau sudah beli bacalah buku petunjuk ini. Cara mengoperasionalkan elektronik. Kalau kita mau baca, kita taati, elektronik ini awet sesuai kali petunjuk pabrik. Nah, menungso niki ciptaan Gusti Allah. Allah tahu betul kelebihan dan kelemahan manusia. Karena itu kalau ingin hidup ini sesuai dengan sang pencipta, bacalah Al-Quran ini guidebook, buku petunjuk. Karena itu berfungsi sebagai hujan. Petunjuk hidup. Ya apa sih carane urip di dunia? sing bener nurut sang pencipta Al-Quran petunjuk itu fungsi Al-Quran kemudian poin yang terakhir hadirin Al-Quran itu yang membacanya dinilai ibadah ini termasuk rangkaian takrif definisi sebab hadis kursi seperti tadi walaupun kola ta'ala tidak ada jaminan dapat pahala hadis lagi-lagi hadis napa malih sampai mau hadis Bukhari Muslim Abu Dawud Rawau Sittah tidak ada jaminan dari Al-Quran dan dakwah Nabi nek mocok hadis itu oleh ganjaran. Mau hadis kutsi Kola ta'ala Yang saya terjemahkan tadi itu Al-ikhlasu sirrun min asrori Tidak ada jaminan dapat pahala Tapi kalau Al-Quran Rasulullah sendiri pun menyatakan nanti akan dapat pahala. Ini satu rangkaian pengertian, satu kesatuan yang tak terpisah bahwa Al-Quran itu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril berbahasa Arab sebagai petunjuk pedoman hidup bagi manusia yang membacanya dinilai sebagai ibadah. Un, orawo. Nah, Al-Quran ini mengandung banyak hal. Ayat yang pertama diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad seperti sudah kita maklumi ayat pertama sampai lima surat Al-Alaq. Ini beliau terima catatan sejarah menyatakan kesepakatan tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah Sekaligus ini ada yang mengatakan pangkat kenabian SK yang diterima Nabi dari Allah sebagai Nabi Rasul 17 Ramadan ketika mendapatkan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq ini. Nah, ini dihitung karena waktu-waktu waktu turun ayat ini belum ada kalender Hijriyah para belum ada kalender Islam, maka ini dipakai sebutan 13 sebelum hijrah. Mundur. Karena setelah 13 tahun Nabi menyiarkan Al-Quran sejak dari Iqra, 13 tahun kemudian baru beliau hijrah ke Madinah. Nah titik tolak kalender Islam menikukan kan dari hijrah ini, Sana saking Al-Quran pertama kali diturunkan. Zaman Pak Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua baru ada inisiatif untuk membuat tahun Islam Hijriah. Sehingga ketika Al-Quran diturunkan, belum ada tahun Islam ketika itu.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 Tiang bangil pun hafal niki. Baru yang terakhir ayat yang diterima Nabi ada di pertengahan ayat 3 surat Al-Maidah Beliau terima tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Ketika Nabi Muhammad melakukan haji wada, haji pertama sekaligus haji terakhir, beliau sempat khutbah wukuf yang di Arafat, selesai wukuf, beliau terima ayat ini. Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam Ini pernyataan Allah, "Is Muhammad, hari ini agamamu sudah sempurna. Nikmat ke keislaman, keimanan semua sudah aku berikan. Aku ridho kalau Islam jadi agamamu." Ini pertanda Nabi sudah merasa sudah saatnya beliau akan meninggalkan tugas. 80 hari kemudian beliau wafat setelah terima ayat itu. Hadirin untuk sekedar istilah niki ini kan enten haji wada. Kanjeng Nabi niku hajine namun sepindah. Pertama haji itu terakhir itu sekaligus pamitan. Umroh Kanjeng Nabi ping sekawan. Niki perlu kula aturaken wonten kepala kemenak niki para awu. <clears throat> Akhir-akhir ini kan banyak umat Islam yang melakukan umroh sebelum haji. Mengapa? Karena antrian calon jamaah haji ini pun hampir 23 tahun reguler ini. Jenengan mangke benjing naik daftar haji lewat reguler baru aku harap siap-siap kalau tidak salah tahun 2039 baru berangkat. Yang akhir tahun ini BPIH ini pun pun ditempatkan kali presiden sekitar 35 juta. Yang Onda khusus, BPIH khusus, sehingga Onda plus antriannya 7 tahun. Biayanya 4 kali lipat. 140 juta. Andri ini niku. Nah, akhirnya pun kata dia ingkang ini, lah nek ini kaji sak wono suwe No nutut tau umur iki. Akhirnya jemping wis tak umroh ae dhisik. Umroh, makane rame tiang umroh tahun-tahun niki. Enten yang komentar. Kira ngandik bangil buat enten Di situ Sidorjo enten komentar, ya oh pasti turun kaji wis umroh. Kula sering ditanggeti niki para Pak Ustaz, ya napa nek enten tiyang kaji lalu umroh dhisik. Jadi iku niru Kanjeng Nabi. Nabi niku umroh rumiyin satu kali, tahun berikutnya umroh malih dua kali, umroh kalah tiga kali, baru kaji. Sehingga nek enten tiang bangil, enten tiang umroh disik kadek haji mengikuti ittiba sunnatur rasul. Cuma kewajiban kaji memang tasik dereng dilaksanakan. Lainnya yang kaji, rumi, kaji di sana kan masih ada waktu lowong, waktu senggan banyak. Nah, tengah-tengah hotel sebelum sesudah kaji masih ada waktu menunggu kepulangan melakukan umroh satu dua sunnah dan seterusnya. Niku benten ya orang. Jangan buat salah paham orang. <clears throat> Niku enten haji wadah. Kanjeng Nabi ini haji pertama, haji terakhir pamitan pisan. Tapi umroh tiga kali, empat kali dengan umroh niku. Nah, dari ayat pertama turun nuzul ngantas ayat terakhir ini dihitung oleh sejarah Islam kan membutuhkan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kali rekor tahun, kali sasi, kali rekor dinten. Sejak 17 Ramadan ngantos 9 Dzulhijjah. Maka digenapkan menjadi 23 tahun. Nah, nuzul Quran ini akhirnya dibagi dua periode. 13 tahun ketika Nabi Muhammad masih di Mekah, ayat-ayat turun terus. Karena itulah dalam tafsir Al-Quran kemudian kita kenal ayat atau surah Makkiyah itu. Karena Nabi masih di Mekah. Begitu hijrah ke Madinah, ayat-ayat kan quran turun mawon. Maka ayat dan surah yang diterima Nabi ketika beliau sudah menetap di Madinah, 10 tahun itu disebut ayat dan surat Madaniyah. Hadirin, Al-Quran ini akhirnya setelah dikumpulkan memuat 30 juz. 140 belas surah. Nuwun sewu menawi kula kok ndamel dialek surah itu keranten bahasa Arab. Suratul, suratun kan roh. Tapi satu ketika kula kok bejo surat. Nah, itu bahasa Indonesia. 114 surat. Nah, Niku 114 surat. Niku dialek Indonesia. Tapi nek TPK eh, TPK sakniki kudu kudu sesuai dengan Arab surah ngoten. Sampeyan sudah terbiasa khataman Quran ngoten adik bangil. Khataman niku kali lari titik iki disalahkan khataman Al-Qur'an. Ngono. Enten guru-guru Quran. Salah sampai nanti ngomong khataman Quran itu. Itu khat. Padahal tulisan di Quran khotam. Khotam Al-Quran. Nah, niki sekedar dialek merah. Niki enten 114 surat 60 hizb 554 rukuk ayatnya jumlahnya 6635 ada yang menulis 6666 nah mengapa kok selisih hanya cara menghitung mawon contoh Bismillahirrahmanirrahim basmalah niki perahu ada yang menghitung termasuk satu ayat dari surat yang bersangkutan. Sehingga jumlahnya 6.660 nih. Tapi ada juga ahli tasir ahli Quran yang tidak menulis basmalah ini masuk ayat. Hanya di surat Al-Fatihah saja. Ketika ada di surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. nego ayat pertama. Sedangkan basmalah-basmalah yang ada di awal surat itu hanya pembatas antara surat yang sebelumnya dan surat yang akan datang. Sehingga tidak dihitung. Karena tidak menghitung basmalah, maka jumlah total ayat terakhirnya berbeda. Yang kedua, di awal-awal surat ada huruf-huruf hijaiyah. Seperti ya nun, yasin, alif lamim ada yang menghitung satu ayat, tapi ada yang tidak menghitung jadi satu ayat. Yasin, eh, tinggal yang tadi mustaq Al-Quran, itu termasuk ayat pertama. Tapi ada mushaf yang tidak memasukkan satu ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim. baru ayat pertama. Nah, cara menghitung seperti inilah yang menjadikan jumlah ayat di Al-Quran ada bedanya. Jenengan sing tasik dereng paham supados ngertos mbok menawingkin enten ungkapan oh nek ngono ana pengurangan ana tambahan huruf nek ngono. Boten. Asli satu huruf zaman Nabi ngantos sak tidak ada yang lebih dan kurang. Allah sudah jamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku sing al Quran, aku sing joko kemurnian Al-Quran. Niki cek mboten enten keraguan-raguan tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu ingkang minulya. Cara Al-Quran diturunkan, nuzulul Quran memang berbeda dengan nuzulul Zabur, Taurat, dan Injil. Tiga kitab besar yang terdahulu oleh Allah diturunkan secara ijmali, global, kontan, Kek satu buku Taurat kepada Nabi Dawud pelak. Eh, eh, Zabur kepada Nabi Dawud pelak. Zabur datang Nabi Musa kes. Injil datang Nabi Musa kontan. Al-Quran dibuturunkan datang Nabi Muhammad secara kredit beransur-ansur. Makanya nek tiang bangil akhir-akhir ini senengane kreditan niku niru nuzulul Quran. Lah sing kontan-kontan nek beli ini nek tumbas-tumbas kontan niku niru nuzulul Zabur wa Taurat wal Injil. Awas, maka makanya sampai nek kepengin kreditan ya sampai niati niru nuzulul Quran. Nah, Cara Al-Quran diterima oleh Nabi, yang pertama, Malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki. Menjumpai Nabi Muhammad dan membacakan Al-Quran. Ini pengalaman pertama, Ikhrok bismi rabbikal ladhi kolak. Hadirin, Muhammad bin Abdullah saderenge dari Nabi. Niku sering khalwah, bersunyi diri yang di padang pasir, di tempat sepi, yang sering dikunjungi Nabi di Jabal Nur. Jabal Nur itu 7 km dari titik Masjidil Haram. Naik gunung. Konco-konco jamaah niku naik naik ini niku mantun subuh jam 6, jam 7, oh jam 9 baru enter di puncak. Melampaui ngatakan apa minggu itu kali jam. Dan yang namanya gua kirong niku mboten kaya gua selarong atau gua-gua di Jawa, lorong panjang nonton Mbak. Hanya celah batu. Enten waktu-waktu ngoten berau kali plek sing niki enten celahe hanya untuk orang satu orang berdiri satu orang duduk. Sudah hanya niku tok. Tiang tiga tiang gangsal mboten kamot. Nah itu disebut disebut ghor. Akhirnya disebut buah, buah kiro. Sering Nabi Muhammad saderenge ansal ikrok niki enten mriku. Tahu-tahu pada satu hari tanggal 17 Ramadan niku ada seorang laki-laki yang pakaiannya serba putih. jubahnya putih, serbane putih, topine putih, kontras kalian. Rambutnya ingkang cemeng, hitam melekam, pakulitane kuning. Dugi niki mboten nenten kelihatan lunset. Mboten nenten beleduk, mboten nenten kelanur. Kelemis wangi. Umpama kula mau niki hadis niki warawuh kalau bayangkan baru mak keluar dari salon kecantikan. Coba bayangkan, naik dari dari bukit dari uh, kaki bukit sampai ke gua Kiro niku kali jam keringet tendia, lunset pakaian ambune kiro tuh tengik apa mana yang keringet bangil di korono tapi orang ini ndak sampai nabi heran ora bujuk-bujuk buatan ada salam buatan ada nopo, dirangkul kanjeng nabi pelek dilepas ya Muhammad ikra Kanjeng Nabi langsung jawab, Nabi Qori, saya tidak bisa baca. Muhammad bin Abdullah mulai lahir sampai dadi uh, sampai usia 40 tahun itu buatan sakit maos, buatan sakit nulis, ummi buta huruf. buatan nanti sekolah, buatan nanti ngaji. Karena itu begitu diperintah ikro, jawab langsung Nabi ya Nabi kori, Saya tidak bisa baca. kurang buatan sakit maos. Diruangkul malih kali tiang niki kedua kalinya tambah rapet dilepas ikro. Ma'a Nabi Qori. Dilepas di malih kali tiang niki hadirin sampai misek-misek kanjeng Nabi. ulo mau sekadise Imam Bukhari Muslim niki riwayat niki para bayangaken dipeluk sampai ruwapet misek-misek niku. ulo eling lari Sidoarjo nek kadung meluk anake tonggo sambil misek-misek cul cul no arep. Irangan di bangil, napa nggih padha ngoten nah, Baru dilepas Iqra ya Muhammad. Tiga kali Nabi mengatakan, "Mana Nabi kori. Baru didikte wau niku. Iqra bismi rabbikal ladzi kolak Ditirukan kali Nabi Muhammad sampai lima ayat. Diulang lagi dua kali, diulang lagi tiga kali, dilepas pun sakit. Kanjeng Nabi ini ku benar buta huruf, tapi jangan dikatakan bodoh. Tidak selamanya orang yang buta huruf niku bodoh. Nabi punya empat macam sifat pokok. Sidik, amanah, tabligh, napa sing itu? Kan fatona. Fatona cerdas, tapi benten kalau fatona sing di Jakarta niko kecerdasan sampai ngentitan niku. Nah, Nabi cerdas, berawuk, ayo. Nah, niki pengalaman pertama. Ketika Nabi menerima nuzulul Quran, malaikat Jibril mendo-mendo dari menungso. Yang kedua, malaikat Jibril menyerupai bentuk aslinya. Menjumpai Nabi Muhammad dan membacakannya. Satu kali, ente di Sidrotil muntah ketika beliau Isra Mi'raj. Nabi kan kepingin semerat yok ya nopo rupane Jibril ini. Akhirnya Nabi Jibril pun mengingatkan Nabi pun buatan usah jenengan semerap bentuk kula sing asli, buatan kepiye semerap sepindah mawon lho Jibril. Pun buatan kiat Nabi. Tasik nyepengan. Akhirnya saya saya Kanjeng Nabi, bet, bentuk asli Jibril memenuhi langit niki. dari sempat ningali seadanya langsung Kanjeng Nabi semaput. Ya gumun, ya takjub, ya heran, ya kaget. Plek. Nah setelah itu baru malaikat Jibril memberikan wahyu. Enten isidratil muntaha. Yang ketiga Jibril tidak menampakkan diri. Hanya suaranya yang didengar Nabi membacakannya atau memasukkan ke dalam hati. Ini kita gitu, rasa yang Jawi suoro tanpa rubah. Dan sering ini terjadi di tengah-tengah majelis taklim ngene niki Nabi dikelilingi para sahabat langsung Kanjeng Nabi mireng Jibril dikteakan Al-Qur'an. Lah, sahabat-sahabat yang ada di kanan kiri buatan mireng sama sekali. Cara itu pernah dialami oleh Nabi dan yang niki sing nomor sekawan niki yang paling berat. Ayat-ayat Al-Quran diterami nuzulul Quran kali Nabi didahului dengan gemerincingnya bel. Nggih kados mobil PMK niku ora. Mobil belum datang suara nobel niku koloneng-koloneng pun nduki koloneng koloneng koloneng neng nek empun Kanjeng Nabi mireng niki mak ragone Kanjeng Nabi ni gemeter. lah, Keringet bercucuran. Goblos kabeh ngoten Ini yang dirasakan paling berat kali Kanjeng Nabi. Saat Al-Quran ini pun turun selesai, reda malik kanjeng Nabi, keringet mau demetas diceritakan kali sekretaris sing nulis niki para Zaid bin Haris. Sahabat Zaid niki nanti jadi anak angkat kanjeng Nabi. Apal Quran, celak kali kanjeng Nabi. Nek kanjeng Nabi angsal ayat, si Zaid niki sing diperintah tulisan Zaid iki ndek kene. Ayat iki mang baru teko dalem sing pinggir kono. Iki ngene-ngene kene disusun ngoten kali kanjeng. Nah Zaid wekdal niku lenggah kados bapak-bapak niku sedang rapat. Sila ngoten niku pupune Kanjeng Nabi numpang pupune Zaid. Ketika Nabi gemeter, keringat bercucuran, pertanda Nabi sedang menerima nuzulul Quran, para Zaid menceritakan, pahai kanjeng Nabi Nindi ini kok wabat. Kalau seandainya saya nggak malu, sungkan kali kanjeng Nabi, bengok-bengok ulang. Gerantan abot ini di pahai kanjeng Nabi. Begitu ayat selesai, reda malih. Pengakuan Nabi iki sing paling abot tak alami nalikane nuzulul Quran ditakdirin. Kanjeng Nabi hanya gemeter tok. Sekarang banding ya. Enten di surat Al-Hasyr ayat terakhir nih. Allah menyatakan, "Lau anzalna hazal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Quran ini saya turunkan dari ya Allah ini di atas gunung, kamu akan bisa melihat gunung hancur lebur, takut membawa amanat Allah yang berupa Al-Quran. Nek kulo terjemahkan coro bangil, gunung sing paling cedek kali bangil niku gunung pundi, borong. <laughs> Wadik gak ngaku sing kidul klip-klip dugi mriki niku lho. Gunung pundi niku? Oh Gunung Teretes. Boten enten Gunung Teretes itu Gunung Penanggungan. Cuma sing ternyata teretes. ngoten lho. <laughs> Kalau seandainya ikrok bismi rabbikal ladzi kolak diturunkan di Gunung Teretes, hancur Gunung Teretes. Dawuh Gusti Allah niki, la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian amin khosyatil. Saking abote. Nah pertanyaanku loh, kuat pundi gunung kali Kanjeng Nabi Muhammad? Ayo. Nah, iya. Akal, logika manusia menjawab, Dia kuat gunung sih. Wong gunung ku pasir watu. Ini ku penanggungan itu Gunung Uhud, oh, gunung Jabal Nur, Jabal Rahmah sehingga tadi makan itu watu tok, mboten pasir pasire. Nek nurut akal manusia, kuat gunung dibanding kali Nabi. Tapi Allah menyatakan, nek Al-Quran tak turunan gunung, gunung hancur. Tapi bareng akan tentang Nabi Muhammad mek gemeter. Ini perlu kita resapi hadirin. Dari nuzulul Quran tok nih lho nabi niku berat menerima. Belum membacakannya kepada umat. Mengajarkannya, melaksanakan isinya. Tambah 13 tahun kanjeng Nabi didolimi kali tiang kufar Mekah gara-gara Al-Quran. Suasana kita sudah kondusif, boten enten keberatan. Kerana ini nek enten tiang muslim gak iso maca Quran niku nuwun sewu hadirin lambatan kritik, ngritik, no, kau cik nemen nih. Tidak ada kesulitan. Mau kitab Quran puskap ada di masjid musola banyak. Mau guru ngaji pada pun di sih. Sekarang tidak ada kesulitan cari guru ngaji. Ayo, Tempat pengajian banyak. Mboten nenten di musola masjid sakniki HP niki lho. Mbon enten Qur'ane. 30 juz sakniki mboten nenten di kotak cilik niki. Televisi, radio, kaset, apa sih sekarang ya ada? Semuanya kondusif. dan nek enten tiyang Islam ngaku muslim gak iso maca Quran krana gak gelem belajar. Ini yang perlu dikesetut ketika nuzulul Quran. Wong oh, Kanjeng Nabi nerami tok gemeter kaya ngoten, adana ummate mboten purun belajar Quran. Un, para pertanyaannya apa sih gunanya kok Allah menurunkan Al-Quran itu beransur-ansur secara kredit? Kok mboten cash mawon? Pertama, agar lebih mudah Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Lebih mudah membacanya lebih mudah menghafalkannya, lebih mudah mengajarkannya, dan lebih mudah pula melaksanakan isi ajaran Al-Quran. Coba jenengan bayangkan, wong nabi ini kumbutan sekolah, kumbutan nanti ngaji, buta huruf, oleh Quran telung puluh juz dikongon moco, dikongon ngajarno, anak no. betapa sulitnya, betapa beratnya. Karena itu Allah tahu kondisi Nabi Muhammad dicecil, nggak sekedik, nggak sekedik. Ringan kan? Yang kedua, disesuaikan dengan kebutuhan yang dihadapi oleh Nabi. Masyarakat ini berkembang loh warawo. Zaman Nabi, kasih derengetan sekolah kesehatan. Ujuk-ujuk pas ngajeng Nabi ngawas ngeten ibu-ibu ini kok enten sing tanggilat. Nabi nun sewu, dalam matur, kenapa? Kenging napa Kanjeng Nabi tiang estri niku kok tiap sasi ngedalaken rah. Wong Kanjeng Nabi ditanya, ditanya M. Ya. Langsung Gusti Allah sing nurunaken lep. Ya yas'alunaka anil mahid. Kul huwa adzan. Muhammad nek ana takon nang kowe kene apa wong wadon niku kok ngetokno darah head jawaban kul huwa adzan iku nu darah kotor. Ayat ini turun karena ada kebutuhan. Nabi sedang ditanya. Oh jenenge Nabi, jenenge guru ditakoni besok jawab. Niku kan jatuh nama hamba. Karena itu Allah yang nurunakan jawaban. Lain waktu enten tiang jalan-jalan enten ngaos. Eh, enten sing ngacung. Kanjeng Nabi, matur kula, ana apa? Nek enten tiang Islam senengane cokrek karo togel niku ya napa Kanjeng Nabi? Wong Kanjeng Nabi diketakoni mi mi mihol kali cuk napa niku tokil. Langsung Gusti Allah nurunakan ayat yas'alunaka anil khamri wal maisir. Kul fihima ismung kabir wa manafi'u linnas wa amma wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Muhammad ana wong takon nang kowe tentang minuman keras karo judi. Jawaben Loro-lorone iku ana segi negatif ya ana segi positife. Ana enake, ana gak eh Cuma positif negatifnya madharate elek iku luwe akeh tinimbang apike. Jawaban. Lu ayat-ayat semacam ini turun kepada Nabi ketika Nabi menghadapi butuh jawaban. Niku mengapa kok kemudian diturunkan beransur-ansur? Yang ketiga untuk menguatkan hati Nabi. Nuhun sewu hadirin Nabi Muhammad itu manusia. Kadang-kadang hati dan pikiran beliau niku nggih enten sih sifat A eh, ada rasa khawatir, rasa takut, ragu-ragu, mamang. Niku enten manusiawi kados kita. Maka Allah menetapkan ayat-ayat Al-Qur'an itu memantapkan hati Nabi. Sebagaimana Nabi Ibrahim Enten di surat Ibrahim kan osakan hadirin. Nabi Ibrahim itu tanggil teng Gusti Allah. Gusti, jenengan sakit gesangaken tiang sing pecah. Niku memang kula percatos, tapi ya napa Gusti bukti ini? Terus ya Allah, awalam min lu kan gak percaya karo aku. Eh, Ibrahim, ini percatos sih percatos Gusti, cuma ya napa ini? Wis ngene ae. Eh, ngoten niku, litat ma'inna qalbi. Anak kula niku cek mantep yakin nek sampean saged gesangaken tiang sing sampun peja wis golek petang manuk, manuk papat. Akhirnya dipadosi kali Nabi Ibrahim ketemu eh, enten jarak koci, enten jalak urep, enten jalak ungu, enten jalak napa sih eh? Akhirnya dibelai, dia celedar, dicampur dari si jumbet, wis saiki gawoen iki eh, eh, gaen nang gunung papat, siji loro telu papat. Wis mari ngono celuken. Jala uret, tret mi bermale. Jarak ungu mi bersekawan wutu male. Nah, nek ngeten Gusti mantep mana kula. Lho niki Nabi Muhammad nggih ngoten. Sebagai manusia biasa kadang-kadang enten ragu-ragu. Oleh Allah diyakinkan dengan beberapa ayat. Mantap. Makanya Allah lalu ngengetakan dan kita. In kuntum raibim mimma nazzalna ala abdina faktu bisuratim mimitli. Ayo, Sopoai sing aku percaya karo Al-Qur'an tapi ragu-ragu terhadap Al-Qur'an ditantang kali Gusti Allah. Ayo, gayo tandingan ayat Qur'an. Ojo sa Al-Qur'an, sa surat tay. Ojo sa surat, sa ayat tay. Ojo ijen-ijen no bolong. Tantangan ini sampai hari ini berlaku. Dan sampai hari ini pun tidak ada yang mampu membuat menandingi ayat-ayat seperti ayat Al-Quran. Ini untuk memantapkan. Kita nggih wonten cek mboten ragu-ragu kali Al-Quran. Yang keempat, untuk berangsur-angsur menetapkan dan memantapkan hukum. Contoh khomer wau para rawuh. Hobine tiang Arab, tiang Arab mriko lho nggih. Karena tiang Arab panggil. <laughs> tiang Arab sing niku ketika ayat-ayat ini diturunkan hobi ini ku minuman keras, homer arak. Sudah melekat hobi ini, Kau lari sama mangke karo kafe. Eh, sana kelompok-kelompok minuman keras, sana kelompok-kelompok no mesti homer. Nah karena hobinya sudah melekat, Allah niku bijaksana. Melarangnya buat teka jret, buat Tiga tahap. Pertama, kalam khobar, kalam berita. Bau niku, neonok ana wong takon nang kowe Muhammad tentang minuman keras, jawaben iku ngono ana positif, ana negatif negatif luwe akeh. Iki kan berita, mboten enten ketetapan hukum. Selang beberapa waktu kemudian ada kejadian sahabat sahabat kanjeng Nabi niku kongko-kongko mengomongan omongan jagongan cangkruk pinggir tak lain di padang pasir. Minum madirin minum keras. Itu kejadian setelah asar. Menjelang maghrib pun mulai pengaruhi alkohol tinggi. Semabuk, setengah mabuk. Begitu surup serengenge, orang jenis sahabat kanjeng Nabi. Begitu masuk maghrib, langsung azan, langsung jamaah. Walaupun tiang tangsap. Yang tiga malahan. Riwayat yang lain. Ketika imami mau fatihah, tasik sadar. Begitu mau surat sing dipilih yul ya kafirun. Mabui teko. Kuliah ya kafirun lah abutu man tak butuh tak butuh nama abutu tak butuh na abutun. Mumet gak kepetuk kepeduk lakum dinukum waliyadin. Akhirnya peristiwa niku ndadosaken setelah di laporakan tangannya Nabi. Turun ayat La takrobus sholata wa antum sukaro. Muhammad, waran umatmu, ojo adik cedek-cedek sembahyang, ne'i dalam keadaan mabuk. Ayat ini menegaskan ada larangan minuman keras, tapi sak durungi sembahyang. Mabumi tiang kolom oh nek ngono, marini sembahyang kau popo Ayat itu kan bunyi ini. Wala takrobus sholata wa antum sukaro. Jangan dekat-dekat sholat kalau kamu sedang mabuk. Berarti nek kate manjing sholat ojo minum disik. Mengoten to. Lu no kalimat riki. Oh nek ngono Mari ini sembahyang, kau popo. Nggak enteng sing lampai ya ora Tret, lama kemudian iman pun mantep. Berarti Allah negasakan ayat innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu kunci pun sak temene komer minuman keras judi undian nasib berhala nyembah berhala iku perbuatan kotor penggawean setan jauhi titik pun Lho niki perlu dipahami hadirin ayat 1 2 3. Nek mboten paham asbabu nuzul niki juntrungi ketetapan hukum, akhirnya enten tiang minuman keras gaya ayat yang pertama. Berak ya oh berak mari poso cak minum-minuman keras mabu mabuan cek kuat meneh. Wong manfaat. Tengok kok. aluna ka anil khamri wa ini iki sing gitu tambal. Padahal ayat niki hukumnya sudah tidak berlaku. Niki dirose usul fikih nasah mansub dimansuh kali uh, ayat yang kedua. Sementara nugi enten malih lari-lari mabuk-mabukan. Ya brek, kopi teh tak apa teh mabuk. Aku wis mari sembayang. Sing gak oleh ku kan sadurunge sembayang ah. Wala taqrabu atau antum sukara. Ayat tiga dalil. Padahal ayat ini pun hukumnya sudah tidak berlaku. Dibuset kali ayat yang ketiga ini. Bajetan itu. Nah, mengapa? Karena Allah menurunkan nuzulul Quran berangsur-angsur. Satu di antara hikmahnya untuk menetapkan hukum. Yang berikutnya sebagai koreksi terhadap kesalahan yang terjadi. Jangan dikira loh hadirin Nabi Muhammad ini kok nanti salah. Walaupun orang mengatakan al-insanul gamil. Nabi Muhammad manusia sempurna turunnya ayat at-tahrim niku nggih kerantes Kanjeng Nabi salah. Nuhun sewu para rawuh, Kanjeng Nabi niku nggak ada istri krongo kan setelah ditinggal Ibu Khadijah kali Maria Kiptia. Istri beliau yang muda niku Siti Aisyah niku kan Bu Aisyah niku kan enem cemburuan. Kanjeng Nabi niku nek gilir niku mesti tepat waktu, mboten nanti selisih. Ketika gilir teng Bu Zainab, Zainab nggih Zainab niku nek masak sedap sambele nek embun nur bangal bangil ngoten eh, eh, sambel pete jengkol ditambah brambang pedes pisan. Dia ya sedap memang, tapi pengaruhnya nuwun sewu kepada mulut bel pete kali bawang. Nah, niku pun diteteni kali Bu Aisyah. Nek empun ambune Kanjeng Nabi bel oh kita kau Bu Zainab iki. Akhirnya maru-maru ini kanjeng Bu Aisyah. Istri yang lain itu dikontak kali Bu Aisyah. Mbak Yu, mungkin kanjeng Nabi naik gilir teng sampean sampean poyo ilu. Nuhun saya wadiri. Waktu ini kita sih darengan enten HP. Lho kok isok Bu Aisyah isok ngontak enggak? Mungkin esak sakniki kantun SMS rotom pun. Langsung Mungkin ini kanjeng Nabi teng gilir jenengan sampean poyoki. Ya apa, Dik? Wadare ambune Ngoten nae. Pun ngoten tak mawon. Oh ya wis. tu Begitu Bu Aisyah eh, Nabi gilir mereka, wadare ambune. Mriki wadare ambune. Mriki wadare terakhir teng Bu Aisyah, wadare ambune. Merasa Nabi, wah, iki dipoyoki ibu akeh. Bojo sedang unjuk rasa ini. Spontan dadirin kanji Nabi sumpah. Untuk tidak mengecewakan istri-istri ini beliau sumpah. Demi Allah mulai hari ini pete karo bawang haram kanggone aku. Tegur kali Gusti Allah turun ayat ya ayuhan nabiyyu lima tukarrimu ma akallallahu lah tabtaghi mardota azwajik. Eh, nabiku, kene apa barang sing tak halang kok kuwi haramno iku? Hanya gara-gara kepingin nyenengno atine bojomu. Pete bawang itu halal, lah pokon karomno. Gara-gara bojomu tok Di Diseneni kalau Gusti Allah Kanjeng Nabi. Lho niku contoh kan, koreksi kesalahan. Nabi gue hadirin merengut tok nih loh, dielingaken kali Gusti Allah. Turunnya Abbas sawatallah, ya, eh, Awatalla, kenging napa? Ini bukan keranten Kanjeng Nabi sedang berhadapan kali tamu-tamu pembesar kufar kures. Pemimpin-pemimpin sing soge-soge itu moro teng Kanjeng Nabi diskusi tentang Islam. Harapan Kanjeng Nabi penjelasan keniki iso ngerti melbu Islam kabeh. Ibarat hadirin nyekel ulo ojo cekel buntute. Cekelen. nawa kepalai, cekelen dasi buntut katut. Nek pemimpin-pemimpin iki wis kecekel, eh rakyat gampang teori ini barangkali sing didamel kanjeng Nabi. Akhirnya serius kanjeng Nabi menghadapi pembesar. Dada enten sekabate kanjeng Nabi nuwun sewu, butuh hadirin pijak Abdullah bin umi Maktum. Muadzin kedua setelah Bilal hadirin. Mabet Jadi buta hadirin. Assalamualaikum ya Nabi. Waalaikumsalam. Langsung moro hadirin tak tak tak tak. Tamr tamr. Ya Nabi, Pulau wau dibejani konco-konco jenengan wau kalau wingi angsal ayat enggal. Sampean mucal Kanjeng Nabi kula kata. Spontan Kanjeng Nabi merengut tadi. Wajah ini loh merengut. Maksudnya Kanjeng Nabi mungkin engko-engko apa sih aku iki cek ngadepi presiden, bupati, gubernur iki pembesar tak depi. Engko-engko ayo apa sih? Merengut Kanjeng Nabi. Merengut tok tak menetrani. Langsung ditegur kali Gusti Allah. Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'mi. Muhammad, kenapa wajahmu merengut? Gara-gara ana wong picek teko nang kowe. Sing soge-soge durung tentu gelem nerima pituturmu. Padahal sing picek iki nek kon tuturi iki tuhu mesti taat. Sejak saat niku perahu kanjeng Nabi mboten nate merengut. Sampai beliau mengatakan la tahkiran minal ma'ruf walau antalqu akhaka biwajhin taliq. Ojo remeno perbuatan Nabi. Asal isok hati ni wong walaupun itu berupa senyum kalau ketemu orang. Senyum itu nilainya sama dengan sodako terus Nabi. Makanya yang bangil jamaah masjid aku nggak jengi sodakok. nggak duit duwe Lah no apa sedih-sedih? Ngadeg di pertelon beriku uh, eh, kepada uang. <laughs> Hehehe. Hehehe. Uh, masih kreditan durung lunas ojo merengut ae becong ae. Nabi ditegur niku kali Gusti Allah ngadepi pemimpin niku nek ngadepi masa ngadepi pengikut ojo merengut-merengut. Apa ah, wa tawalan. Oh niku koreksi. Enten mali para Ah, sebagai revisi syariat yang terdahulu datangnya. Ini yang kemudian menimbulkan dalil nasih mansuh niku. Nun sewu ibu-ibu. Tiang estri nek kepejahan suami diperintah oleh ajaran syariat peke Islam, agama Islam, iddah menunggu. Iddah itu yang estri kepaten bojo itu semula satu tahun. Satu tahun merau. Lah nek satu tahun, janda kepaten bojo niku tenang sal medal adat adat Arab niku. tenang sal ndamel pakaian norak ijo royo-royo, kuning kepodang, abang ranang, bawa tenang salmik apan, setahun. Inten-ginten lho, rondo bangil gaule metu setahun kuat ta. Ah. Hmm. Tak kuat nek ah. Nah, akhirnya kali Gusti Allah direvisi turun ayat berikutnya diberlakukan idah tufan arba'ata ashuri wa ashro Jadi empat bulan sepuluh hari. Jadi kan meringankan revisi pembaruan syariat hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah diperbarui. Diringankan dari satu tahun menjadi empat bulan sepuluh hari. Ini hikmahnya mengapa? Nuzulul Quran itu bertahap selama 23 tahun. Lalu yang terakhir sebagai bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah, bukan buatan malaikat Jibril, bukan ciptaan Nabi Muhammad. Loh, lek sakit ngoten, Kalau baleni mali untuk kesekian kalinya. Nabi Muhammad niku buta huruf, ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, gak tahu ngaji, gak tahu sekolah. Tapi Al-Qur'an cerita masa sejarah masa lalu. Mulai penciptaan langit bumi saya sini, Sejarah Nabi Adam sak keluarga anak Seluruh Sejarah pun Nabi Nuh kali banjir dunyane. Nabi Ibrahim kali raja Namrute. Yo Nabi Yusuf, no Lut sing no eh, napa niku LGBT niku. Dek manggil enten LGBT. Sejarah Nabi lo. lengkap eh, sampai terakhir Nabi Isa. 124 ribu orang Nabi. 313 orang Rasulullah. Oleh Allah diceritakan di Al-Quran hanya 25 Nabi Rasul. Saking pun di Nabi Muhammad sakit maus. Wong Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nabi tidak tahu sekolah. Kalau seandainya Nabi pinter maus, pinter nulis, tahu sekolah, cerita sejarah, gak kumun. Leres tuduhannya tiang kafir Mekah, Quran itu gainani Muhammad. Tapi setelah dibuktikan kok isok cerita sejarah masalah. Padahal Muhammad buta huruf sejak kecil. Memang oleh Allah digendaki begitu untuk meyakinkan bahwa Al-Quran firman Allah bukan gainane Nabi Muhammad. Lu nek empun enget-enget niki, kecintaan kita kepada Al-Quran akan lebih-lebih. Zadat hum imanah. Ini loh maksudnya. Para rawuh sebagaimana tuduhan orang-orang kafir niku kan, sampai sekarang pun ada non-muslim yang menganggap Al-Qur'an itu uh, buatan Nabi Muhammad. Nah, bagi kita tidak ada masalah, yakin sudah bahwa seluruh huruf kalimat enten Al-Qur'an firman Allah asli yang diterima Nabi Muhammad. Para rawuh isi kandungan Al-Qur'an niku ini memang meliputi segala kehidupan yang pertama, yang dibicarakan akidah, ideologi, kepercayaan. Bahkan 13 tahun nuzulul Quran yang tadi Mekah, ayat-ayat dan suratnya membicarakan tentang akidah, tauhid, ideologi, kepercayaan. Rata-rata sing enten tiga 3 niku, surat-surat pendek yang diterima Nabi di Mekah. Niku akidah. Yang kedua berupa ibadah cara pengabdian manusia kepada Allah yang kemudian menimbulkan hukum fikih nego salat sejak dari wudhu, tayamum, salat, puasa, zakat, haji, pengabdian kepada orang tua dan seterusnya niku ibadah. Kandungan Al-Qur'an isinya niku. Yang ketiga syariat hukum pidana dan perdata Nek ana wong nyolong hukumane ya apa? Quran menyatakan ketokan tangane. Nek ana wong ngerampok dengan paksa ketokan tangane karo sikile selang-seling. Niku hukum pidana nang. Eh, nek ana wong mateni wong patenono hukuman mati. Karena itu niku. Nek ana wong zina dijoko karo anu gepuken ping 100. Nek wis tau rabi, wis balangan sampai mati. Niku hukum pidana. Yang perdata, nek utang gak nyaur, kreditan macet, ya apa? Nek ngemplang ya apa? Niku perdata. Al-Qur'an juga menitu. Hukum sosial, hadirin, nggih ngoten. Ini isi kandungan Al-Qur'an. Yang berikutnya mengisi muamalah, ajaran hubungan antar sesama manusia. Bagaimana membina keluarga, pernikahan, Sampak saubo rampene sampai ahli warise. Ah, ah, ah, Napa niku pembagian waris. Bagaimana hubungan dengan tetangga. Bagaimana ekonomi berjalan, jual beli, pinjam meminjam, utang piutang. Diatur dari Al-Quran. Ngantos berbangsa dan bernegara. Niku muamalah. Lalu akhlak. Berisi budi pekerti. Nilai-nilai etika. Sejak, sejak etika berhadapan kalian Allah sopan santun kali pemimpin, sopan santun kali wong tua, sopan santun pergaulan, diatur kali Al-Quran. Kemudian tentang pisah sejarah masa lalu. Bahkan ali tafsir menyatakan hadirin, Al-Quran 30 juz wau, 114 surah, 60% persen di sini sejarah masa lalu. Cerita ni wong bian-bian. 60% lebih dari 50, lebih dari separuh. Kalau misalnya 30 juz, kinten-kinten 16 sampai 17 juz cerita sejarah. Mengapa kok diceritakan? Agar ahli Quran kados kitab bisa mengambil pelajaran. Endi kelakuane wong biyen sing api-api, tiruun terusen. Endi kelakuane wong biyen-biyen sing elek sing gak patut ditiru, ojo ditiru. Sayang hadirin, tasik kata sing niru kelampane tiyang sing singen-singen. Wailul lil mutaffifina. Neraka wel kanggo wong sing ngentit-ngentit timbangan niku. Ternyata sing mempelajari tukang ngentit niku kaum Nabi Syuaib. Pertanyaan kula, ndek Bangil tasik enten ngentit timbangan niku. Loh ya, ini ku sejarah masa lalu kok diterusno. LGBT sing nembe-nembe kita diheboh. heboh. saya bu, payai-payai L lesbi tiang S3 remen kali tiang S3. Gai tiang jaler remen kali tiang jaler. B LGB bisek tiang jaler remen kali tiang jaler gil remen kali tiang estri. Asik DC sini. Nang listrik makan, nang atio yo makan. Enten tiang estri remen kali tiang jaler, yo remen kali sami-sami estri ini. Bisek namanya. Lalu yang keempat transgender. Niku perubahan kelamin. Nuwun sewu, sampean nanti mireng sing jenenge sinten niku sing ganti kelamin laki, eh, laki jadi perempuan. Dorje, Dorje, Dorje. Dorjen niku santri pondok asale lari Surabaya. Hadirin, akhirnya berkembang-berkembang medoi. Medoi, medoi, medoi, keranten dari biduan ya terone kata. Nyuwun teng Pak Dokter, bedile sampean gantos Pak Dokter kali bikang. Akhirnya dioperasi, berhasil. Nuntut berikutnya ke pengadilan supaya KTP ini statusnya jadi wanita dituruti kali pengadilan. niki dosen niku wedok, tiang istri. Niki dituntut kali LGBT. Nembe-nembe dados eh, apa niku pembicaraan grup sing niku wau estri sami estri jaler sami jaler niki wau hadirin membentuk satu grup satu organisasi kepada pemerintah supaya disahkan jadi ormas organisasi masa. NU niki ormas, Muhammad ya niku ormas, Al-Wasliyah ormas, Persis Eslas, BNPPN niku ormas niku ormas. Nek bahasa banggil jamiah Nahdlatul Ulama, jamiah Muhammadiyah, jamiah LGBT. Niku nuntut Untung tasik daring disahkan. Kalau niku dituruti kali pemerintah, disahkan jadi ormas jamiah, Langkah berikutnya mereka akan nuntut perkawinan sesama jenis. Jadi enten surat nikah itu kan. Enten niku dituruti kali pemerintah, diundangkan kali DPR, medal surat nikah laki sama laki, perempuan sama perempuan. Niki penyakit sing sejarah masa lalu kaum Nabi Lut. Sampai Gusti Allah saking marai dua kota, Sodom kali Gomorrah. Sing Sodom niku banyak laki-laki yang seneng laki-laki, sing Gomora perempuan sama perempuan. Niki sing Sodom niku hadirin dikocak ngoten kali Gusti Allah. Orang gempa bumi, orang- kerek kerek kerek diwalik plak. Sing nganggap enten sing ingin nggih Saking marahi Gusti Allah. Sing enten di Gomora diudani watu, cerot cerot cerot cemet. Umat Nabi Lut habis tinggal sing iman sing nurut kali Nabi Lut. Nurut saya Pak Yai, ekstrim Nabi Lut kenging bisa. Nuwun saya hadirin ben bengi koloni Nabi. Ngono cek bisa kae. Nggih kali kali dia ekstrim itu, Akhirnya dianggap kali Allah walaupun ekstrim Nabi mel, tumut kepenyet dadah suatu. Loh orangnya habis tapi menyakiti tetap virus gitu. Beng beng beng beng berkembang sampai enten di situ josa ini kebun enten. Bangil enten LGBT. Saking gak ketoro. Iya. <laughs> Lo niki nuwun sewu hadirin, Kalau nyeritakan sejarah. Al-Qur'an itu mengandung sejarah. Wong bian bian sing api kena ditiru akeh, tirun Al Qur'an. Ada lo. Lah sing olo-olo, sing gak api-api, sing sik so azab, hati-hati aja ditiru. Itu gunanya mengapa Al-Quran mengandung kisah. Lalu G al-wa'du waid Janji dan ancaman. sintet yang sing iman kali Allah, iman kali Al-Quran, bantu kali Nabi Muhammad, iman wa amil sholikat. Allah janji hidupnya akan diberi ketenangan. La khufun alaihim walahum yahuzanun, yahzanun. Enten akhirat dibalas pahala tak ternilai suargo. Janji al-wa'du Al-wa'id ancaman sapa wong sing gak percaya, sing kufur, sing duraka, awas urip semrawut metu teko kuburan picek deladap, delajap siksa neraka salawase. Niki ancaman. Al-Qur'an selalu basyiron wa nadhiron. Al-wa'du wal wa'id. Isinya lagi ilmu pengetahuan. Baik yang berhubungan dengan ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Mangkane sumber ilmu niku Al-Quran. Tapi harap ingat, Allah hanya berikan ilmu secuil. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kamu sekalian ilmu kecuali hanya kecil, sedikit. Enten di ayat Al-Quran digambarkan kalau seandainya lautan ini ilmu ni Gusti Allah. Sing akan datang menungsa itu hanya setetes air yang ada di ujung jari ini. Gitu. Dicelup akan jari kita ini kita yang segoro, celup, ditarik, serut, setetes niki didumsak jagat kerat. Ngini ae lho kayak dua ilmu titik petata, petetek, mencap, mencap kecil. Nabi Musa niku nanti GR kados ngeten langsung ditegur kali Gusti Allah. Nabi Musa ku pinter hadirin, dijak guneman kali Gusti Allah wa Allah Musa taklima. Satu ketika ditanggleti umat Nabi Musa sinten tiang sing pinter zaman niki ya aku rek. Oh, kuwi. Langsung Gusti Allah tegur. Musa, aku duwe kawula. Sing luwe pinter tinimbang kowe. Langsung Nabi Musa dol. Ditegur Gusti Allah Ngaku-ngaku pinter. Sinten Gusti wis nek kon kepingin meguru nang pinggir segara. Engko nek kepethuk dua lautan nek kono kawula ku sing luwe pinter tinimbang kowe. Akhirnya kan kepanggil Nabi Khidir surat al ah, no, nggih surat al kafir niku. Enten dek kafe niku diceritakan. Ternyata Nabi Khidir sak sadurunging winarah. Nek perahu, mana anak yatim, mari ngoten sing tunggal napa niku? Eh, ente tiga peristiwa. Nabi Khidir waspada. Oh, perahu anyar-anyar langsung diteteli kali Nabi Khidir. Ditegur kali Nabi Musa. Loh ya kenapa sih Pak Guru? Wong perahu neti yang miskin anyar-anyar kok sampe teteli. Aku kan nerima kowe dadi murid ojo kakean takon. Entok emang ojo kakean takon. Mari ngonten enten napa male? Enten lari alit-alit hadir tulinan. Sing setunggal dicek diantem, cerot, pecah. Lho ya napa sih Pak Yai? Wong lari sampai nantem kok pecah. Wis tak kandhani nek dadi murid kuwi ojo kaken takon. Ngono oh, satu no. <laughs> Sing setunggal male, ah enten mriki robo. Langsung didekaken, boten arek bayaran, mantu dados kelepas. Lho ya napa sih Pak Yai? Bantotan kita pun telas. Kita bangun gerilya kok ada buruan. es kon tak sabar ping telu berarti cek durung isok jadi muridku. Diceritakan kali Nabi Khidir. Iku kan ngonten derilane perahu tak liku perahu nih anak yak wong-wong miskin-miskin. Iku tas oleh kreditan. Lah penguasa sing ndek iku gak kenean, nek ana perahu anyar mesti dirampas. Nah seakan aku tak teteli cek gak dirampas penguasa, cek tetep digawe pelayan sing nelayan nah, miskin-miskin kayak oleh Iwa. Oh, oh tentang. Ya. Arek cilik sing tak antem iku meni-meni nek gedhe ku wani karo wong tu. Wong tuane sok dipateni. Pumpung durung terus ae. Ya, oh, oh tentang. Oma itu kayak anak yatim. Dek nisori ono harta karun warisin warisan bapak nih Saya kira wis menginjak dewasa, dilungkas teko rene. Nah, ini tak bangun cek nang rene terus kari ngegoni. Oh, oh tentang. Plek jatuh mental nek ngono Oh oleh ngaku jadi pinter iki. Masuk kait di ngarep mburi ae wong tuane digawe boru ngono. Enten dibangil bangil wang tua buru boru anake para Ilmu pengetahuan niku. Eh, Al-Qur'an. Pun saniki jeneng Al-Qur'an gawe Allah sing teng Nabi Muhammad niku namanya banyak. Yang pertama Al-Qur'an disebut Al-Qur'an koro ayat ro Qur'anan bacaan. Juga dinamakan Alkitab. Kata banyak tubuh kita tulisan. Juga disebut Az-Zikr. Zakaroyal kuru zikran. Peringatan juga disebut al-furqon. Faraka froku furqonan. Pembeda. Sing sakit akan hak kali batil. Juga Al-Quran disebut Al-Huda. Syahru Ramadan alladhi unzila bihil Quran. Terus ya. Hudan. Petunjuk. Yang F. Mau itu Al-Mau itu niku jenenge Al-Quran. Karena nasihat. Juga Asyifa. wanunat ziluminal minal Qur'ani ma Sifaun, obat penyembuh. Juga An-Nur, penerang. ar rahmah wa nunazzinul wa sifaun wa rahmatun. Juga disebut rahmat. Nah, namanya banyak. Cuma yang terkenal hadirin, wahyu ni Gusti Allah niku namung sekawan. Nah, dari empat nama niki monggo kita ambil pelajaran. Apa yang bisa kita ambil dari nama Al-Qur'an? Al-Qur'an ini kan bacaan yang berupa bahasa Arab. Wah, wow, ini ku definisi nih. Karena itu umat Islam diperintah untuk membaca Al-Quran. Wahyu ini Gusti Allah ini dijeneng Al-Quran ya karena dikongon moco. Iki ngono wacanan. Nah, sepertanyaan gue loh. Sak bangil niki enten para yang Islam mboten nate al Quran. Pun ngoten mawon. Mbun penak bangil kira-kira sak masjid niki enten nah. Ikra niku kan dikon maca niku. Ikra bacalah. Ayat pertama, kata pertama, kalimat pertama sing ditiran Nabi wacon. Ngoten. Berarti kita diperintah baca. Napa malih wau diwaos kali Ustaz Ah, sini Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kalimat Quran itu kan ada di sini. Ini oh, Quran pada bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Qur'an. Nah, niki jeneng Qur'an niku sing kula damel. Oleh karena itu Allah perintah baca Qur'an. Nek anjene mboten saged maos khotam 30 juz, Gusti Allah mboten ngangel-ngangel. Eh, socon ndi sing paling gampang teko Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Surat Al-Muzammil ayat kali dosa nih, sampeyan Bacalah mana yang paling mudah dari Al-Quran. Boten kemampuan kemampuannya kali kados Pak ustadz Pak ustadz niki. Anjing Nabi paham umat niki hitrudin macam-macam kemampuannya. Maka turun ayat niki untuk mempermudah, jangan langel. Lah sing paling gampil Al-Qur'an diwaca niku Al-Fatihah kali kul huwallahu ahad. Mangkane langgar karo masjid tak bangil nek Ramadan traweh diteweter karo kulhu tok ae. Kirang di masjid aku kok ada. Oh, tatama. rumah Masjidil Haram. Nek Masjidil Haram, Masjid Nabawi ditiru ngampel, ditiru bangil, daru ditiru pundi? Pasuruan, perahu Kula Mireng Satu rokaat terawih niku satu lembar walak-walik. Rokat kedua sambil lembar wala walik. Jadi dua puluh rokaat setunggal juz. Nanti malam dua puluh sembilan rata-rata dua puluh delapan 28 29 khatam. Nabawi ngoten, Mekah ngoten, hampir dua jam nih bor. Nah niku ditiru. Lan di Sidoarjo, lan di ngoten, mereka ibu yang engko. Pak Yai, Pak Yai bijaksana mendekat ayat ini kali hadis Nabi Sapa wong sing maca kul huwallahu akad surat Al-Ikhlas lengkap itu sudah memadai membaca Al-Qur'an sepertiga, sepuluh juz. Lah nek kul huwallahu akad ping kan khatam Qur'an niku. Makanya sing nyusun tahlilan niku kula mboten sembrap sinten, pinter mantun sing nyusun kalimat-kalimat tahlilan. Kul huping 3 khatam Qur'an. Uh, bareng dek musola bangil sing nyelempit nek rong puluh rokaat rokaat kedua mesti kulhu khatam ping tiga sebengi lana telung puluh dino sangang puluh kalah masjid agung Loh, telung puluh juz niku saking pintere ngepek ayat niki kali hadis Nabi. Nah, cuma sing kenemenen niku berita duwe blitar ora Mbok-mbok mbok 13 rakaat ditempuh petung menit niku lho. Ya apa Fatihah gate ambekan. Ya, kulhune gate ambekan, rukuk sujude gate nina, Wer wer wer wer wer. betul menit. Ya Allah, itu tradisi yang sudah lama katanya 160 tahun. Terawih ke corong itu. Kalau sampai kode-kode, kau nak Pak Yai ini tanda kuno. Surya ranti ke kau nak kira. Utawa kemenangan. Irangan boten mempan dituturi atau bagaimana? Kok iso berita telur lekor? Lah telu di niku sinten nek wong NU ngono. <laughs> Terus terang mawon berawu. Ini koreksian nggih. Nah, kita ndak bersulit-sulit. Mpun niru Pak Ustaz Pak Ustaz niki nek Quran ngoten wis ngeses. Jenengan sing niku monggo cari mana yang paling mudah. Sampai Nabi menyatakan hadirin, Oh, niki hanya ya, insentif. Iqra'ul Qur'an, Wajon Qur'an niku. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Besok ana akhirat, akeh pitulungi Gusti Allah teko barokah Qur'an. Enten akhirat ini kesulitan demi kesulitan datang, Pak. Bangun dari kuburan dari yaumil baksi mawon muda belejet. Ratas seumur-seumur 32 tahun. Dirasa kanjeng Nabi bumi diciptakan baru warnane kaya perak. Matahari akhirat diciptakan baru dindekno. Karena panasnya tepak mudo kaya ngoten berawo, keringet mancur kaya air pancuran. Enten tiang sing tenggelam kali keringet. Enten tiang sing keringete duwe kulu, duwe dodo, duwe utel, duwe kemire. sesuai kaya tingkat yang di dunia. Loh kesulitan sebingsuan seperti itu Al-Qur'an datang. Boten ngeraos panas, malah kedem, kedeng, eh, apa ini? kedinginan. Dereng mil kisab, mil mizan. kan? Karena itu kesempatan di di dunia. Ojo ato ato teko Quran. Wajon Quran. Bawa syafaat. Ya. Nek ini mboten Ini ah, jaminan beranjaran. Sing terkenal hadis ini niki. Pun kalau terjemahkan mawon niku hadis hadise Sopo wong sing mo sak huruf baik teko Al-Qur'an berarti dikai pahala sepuluh Ini bukan. Satu kebaikan akan dibalas sepuluh kali lipat. Niki rumus buku Al-Qur'an nggih. Wal hasanatu bi asyri amsalia. Satu kebaikan akan dibalas sepuluh kali lipat. Wasab imi atidifin normali petungatus. Maksimal bihoiri kisab. Kagak kena dihitung. Makanya kula mboten tapi setuju nuwun sewu nek ana protokol kok bejong ngene iki. Mudah-mudahan amal Bapak Ibu sekalian akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang napa biasa? Setimpal. Nggih, ngoten napa biasa? Mboten cecek niku. Setimpal itu sepadan. Sepadan niku padha. Ngelakoni siji ya dibalas siji, lima ya limo pitu ya pitu. Itu setimpal. Padahal Allah janjine mbak mboten satu kebaikan akan saya beri balasan sepuluh kali lipat. Normalnya tujuh ratus kali lipat. Maksimal tak terbatas. Satu huruf Al-Quran. Sing akan kanjeng Nabi ini menting ali. Aku gak ngomong rek, nek alif lam mim iku sak huruf. Alif sak huruf dhewe, lam sak huruf, mim sak huruf. Berarti alif lam mim tiga huruf, pinten ganjarane? Tiga puluh, Coba nggih, sampeyan ingat niki. Ilmu Al-Qur'an menyatakan ada yang disebut fawati suwar. Huruf-huruf yang dipakai untuk membuka surat yang terletak di awal surat. Niku jenenge fawati suwar. Dari 114 surat, 29 surat diantaranya diawali dengan huruf-huruf hijaiyah ini. Songolikur nggih, jumlah surat sing diawali surat. Ada kalanya yang diawali dengan satu huruf. Seperti nun, sod, kof. Ada kalanya dua. Toha, yasin, hamim. Ada kalanya tiga huruf. Alif, lam, mim. Alif, lam, ro. Tosimim. Ada yang empat huruf. Alif lam mim sod. Alif lam mim ro. Ada yang lima huruf. Kaf ha ya ain sod. Yang enam huruf tidak ada. Untuk dimaklumi. Ahli tafsir manapun sampai kiai top Menteri Saudi Arabia sing biasa ngelontok kali bahasa Arab tidak ada yang berani mengartikan apa artinya huruf-huruf itu. Semua ahli tafsir menyatakan wallahu a'lamu bimuradihi. Arti dan maksud Fafatihus Huswar hakikatnya sebenarnya tidak ada yang tahu. Para ahli tafsir Al-Qur'an hanya menyatakan wallahu a'lam bimuradihi, hanya Allah yang Maha mengetahui apa arti dan maksud huruf. Ini dalil kita. Mojo Quran gak arti ini sepuluh bahan Mangkani tiang bangil nek kepingin tolek ganjaran kajengi sodako gak duwe duit mau Quran A'udzu billahi minasyaitonir rajim Nun Sadaqallahul azim Sepuluh kecekel tangan Kepingin nimbu maneng Bismillahirrahmanirrahim Toha Sadaqallahul azim Rang bulu kecekel tangan Dada anak cak toha lewat ngarepe masjid to dijeluk Diceluk cak toha, nun, ya gak oleh ganjaran. Toha iku karo toha iki mang siji. Nah, ayo pengin oleh ganjaran Quran gini, Pun kalau tanya, jamaah Masjid Agung, panggil pinten jumlah kurupi bismillahirrahmanirrahim? Ayo. Oh, saking ikhlas gak tau ngitung. Kelas ku 19 huruf 190 pahala. Sampai hitung sampai walad dolin. Ayo Fatihah. Wong bang bang bangil titik titik alfa fatihah Seneng alfa fatihah Susah Al-Fatihah. Senengane alfa fatihah atau pinten ganjaran. Masya Allah. Ngene dikon macam Quran kok cik males. Angel. Bapak-bapak jenengan gak ada putra alit-alit tiku sak niki enten TPG TPG. Untung. Napa? Niki mau dasare. Kanjeng Nabi dipamiti ibu. jenabi Nabi kula bijing kanjeng teng Mekah ngelampai umroh. Oh iya wis nek ngono aku ya dongakno. Kanjeng Nabi niku lho hadirin jago donga. Oh tenek enten tiyang teng Mekah nggih anu titip bare. Aku cangkingin ya dongakno dek kono. Nggih Kanjeng Nabi Allah cuma Kanjeng Nabi kula matur Kula beto lari anak kula si alit, kula beto teng Mekah ngajak umroh. Ya napa Kanjeng Nabi? Bu, menawi putra sampean kene umroh enten ndek Mekah sami kali kelampan umroh jenengan, walaki ajrun ganjarane umroh anak sampean melbet teng sampean karena lari-lari ini kan dari mukalah tirose pekih masih belum punya buku rekening bank akhirat ganjaran buat enten buku nih maka masih orang tua. Anak-anak kita sholat, puasa, zaan, bersodako, termasuk ngaji Quran. Sah ibadai kalau memenuhi syarat rukun. Pahala masuk orang tua. Lain anak-anak sampai yang TPK ini pinten kanjaran. Itu masuk orang kening ibu. Karena ibu yang daftar non TPK, bapak ni gak tahu muncul. Ibu TPK di, di, di, undangan wali murid nonton mesti ibu tok sing teko. Sing daftar ibu, sing anu. Lah sing nyangoni kan bapak ini ya, ngoten. <laughs> Ora Nabi Muhammad ngantos dawuh Nek anjene gak isok maca Quran sing pinter kaya para ustad niki kore, jangan kecil hati. Allah yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil bararah. Wong sing mahir, pinter karo Al-Quran. Menguasai semua ilmu Al-Quran. Derajate sebanding karo malaikat. Makanya sampai nek hormat kali ahli Al-Quran. Hormat kali malaikat. Dibandingakan kalian. Nah, poin berikutnya. Walladhi yakra'ul Qur'an wa yatatata'u fihi. Wa alaisakun lahu ajroni. Nek ana uang maca Qur'an, megap-megap krono pelat. Abot ucapane masih ada jaminan dua robbal. Kalau nggak ada famili hadirin, nopo sing dawakan nabi ini memang enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Abot gagap gratul-gratul. Tapi ada kemauan untuk terus baca. Jaminan satu huruf masih dua bahan. Ayo, pirang nopo sih? Sing koyok ngoten kondisi. Lagu kalau kali zaman semuanya lancar, ringan. Kalau ndak mau belajar, pun nemen mantuk. Sambil-sambil kanjeng Nabi gambarakan tiang mosuran kados ngeten. Pun keranten kadisi panjang. Para niku kalau terjemahkan mawon gitu. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Quran bagaikan buah jeruk durian. Baunya harum, rasanya lezat. Jenengan termasuk duren-duren. Wong mukmin gelem maca Quran koyok duren. Harum baunya, rasanya manis. Niku duren. Wong mukmin gak gelem maca Quran, gak seneng maca Quran koyok dene kurma Nuwun sewu sampean takjil kurma, sampean cedhekaken teng irung, boten enten ambune. Dikecapi manis. Nek ana wong fasik, ana wong fasik munafik, betik nakal, tapi seneng maca Quran seperti bunga melati. Harum baunya, rasanya hit. Nih, ana wong betik mursal, nakal, gak seneng ngerungono maca Quran, kaya handola. Baunya busuk, rasanya pahit. Singen di bangil tasih enten pohon bambu barongan. Deni sore barongan tumbuh tumbuhan kecil gitu warnani ijo setengah abang ambune apa? rasane pahit senengani ulo. napa niki jenenge ayo sing semerap berarti wong desa nek kau nak sing anjani anjene kota kabeh bangil iki Nek wong desa jenengan gaceng para rawuh. Nggih, sampeyan inget gaceng ah. Nah niki. Nah, hadise Kanjeng Nabi niki nek kula skema kados ngeten. Wong sing maca Quran iku ana wong mukmin, ana wong fasik. Fasik niku duraka. Penggaweane niku ngelanggar larangan. Tok tarulah mau limo, minum, main, madat, metok, maling niku fasik. Ana wong mukmin seneng maca Quran. Ana wong mukmin gak seneng maca Quran. Enten wong fasik duraka seneng maca Quran. Ngoten lho, seneng maca Quran. Lah enten fasik gak seneng maca Quran. Niki hadis Nabi wau. Lalu diibaratkan nek ana wong mukmin seneng maca Quran, iku kaya duren. Karena bau baca Quran harum semerbak. So, para baca Quran kau enak. Eh, dilem. Rasanya manis, isi ajar Quran dijadikan pedoman hidup. Dalam sholat, poso, zakat, haji, bakti nawang tua, sayang anak, tolong tinolong. Isi Al-Quran praktek. Manis. anak wong mukmin gak seneng maca Quran, kaya dene kurma. Karena gak tau maca Quran, gak ana blas. Tapi rasane manis, isi Quran dilakoni, salat, poso, zakat, nih wau tasik sae. Tapi sayang, gak tau maca Quran, gak ambune. Sing nomor tiga, ono wong nakal tapi iso maca Quran, tasik dilem seperti bunga. Harum baunya, rasanya pahit. Lho nak kok ono wong mbewedhi kok maca Quran, critane niku enten warang. Sing entasik alit lulusan TPK. Ah, kan, khotam pun Quran keren. Terus lang-lang buana keluar kota, keluar negeri sampai di Jakarta. yang gawe ndek mri kok orang kali ora rau oh, kan pengaruh metropolitan akhirnya tadi betik moli mowang. Ramadan-Ramadan ini gimana tuh lho. Mudik istilahnya. Kepangge kali konco konco lulusan TPK Singen sedang garus di musola. Eh, cak. Kapan teko? Wingenane. Ayo kene, gak eling ah. Riyen padha-padha ngajine, dicuwi darus hadirin Quran. Ngeses. Sewes-sewes-sewes. Lho niku. Isok maca Quran tapi buwedi. Bunga melati. Kasihan. Ya. Ada akan anak wong buwedi kerungu darus ngurang-muring tok. Iku koyo dateng niku. <laughs> Ayo. Ayo. Inten kinten di banggil papat-papat ini ki enten napa duren tok. Ibu-ibu umpami sampean gak ada anak perawan termasuk bapak-bapak. Luwun saya pun niki sekedar intermezzo, gak ada anak perawan. Waktunya sudah kawin. Ngenteni sing ngelamar. Dadak satu hari ada dua anak muda datang berturut-turut. Sing setunggal niku para rawuh potongan duren. Guru TPG, Ustadz TPG. Cuma nggih kan Ustaz DPG niku nuwun sewu hadirin kopi ae telung bulan telung tahun gak ganti-ganti penceng kafe Tak woe putih mangka, sarungi pelekat pinggiring lenteng sandali japet, sepeda kriet-kriet. Mertamu teng jenengan, ujuk ngelamar putri sampean. Dadak nih malih para enten pemuda masa kini. Betomersi baby ben niku ari didik mandap nih kundulan piaan tengah, ndek jito enten buntu tetekus, eh, ndamel kaos nyapret, celono levis, sepatu beli, ni polis duwe Itali. Mbok ngaturakan kartu nama di telinga duri Mari ngoten gak direktur tiga perusahaan. Ganteng, pinter, suke. mendayo mulai jam teluawan sampai jam bolu bengi ku gak sembayang. ana krungu darus ngureng-muring potongan gadhek. Dinten-dinten sing sampean terami ngonten sing pundi para? Ayo. Nek sampean enggak ada anak perawan sing sampean terami dolen apa gaceng? ngono wae terang-terangan wong bangil lah saiki wis cewek-cewek matri kok orang-orang niku mawon nek anjen niku sing sampean terima berarti anak perawan sampean sing sampean akan niku ridho wong tuwa anake dikeloni gaceng ora Nabi mengacungkan jempol khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah Saapi-api kowe iki wong sing gelem belajar Quran, gelem ngaji Quran, mulang Quran. Niki kanjeng Nabi jempol saestu. Saapi-api kowe iku wong sing gelem, gelem belajar Quran, gelem mulang Quran. Tapi zaman niki ngaji Quran karo mulang Quran jentik. Kirangan jenengan kasih ngacukan jempol nampak nganggap jentik. Buktinya hadirin, sekian banyak anak-anak umat Islam Pinten sing melbet TPG? Pinten sing boten purun ngaji Quran? Kemudian orang tua, ketika anak-anak ini ngaji Quran Barau, sinten sing daftaraken? Pinten kenging pinten? Dan kadang guru-guru ngaji niku sampai ngonten warau oh, telung bulan bayaran mek telung ewu nunggak tapi nanti anak sudah jadi remaja pak daftar daftarkan kalau kursus matematika, kursus bahasa Inggris, kursus ini itu yang menjanjikan kersek-kersek. dendi, endi nak? Piro? Kuwi pirang juta. Bapak aneh juta. Quran 3000 TPG, telung bulan gak bayar. Terhadap ini guru-guru ngaji Quran. Kanjeng Nabi ngacungan jempol. Nek ana wong mulan Quran itu iku lho sapi-api kowe. Ya ketepaan niku wau kula critakaken guru ngaji sepeda kriyat kriyat Tirangan ndek Bang. Kok mbok niki Honda Astrea apa ora kenal poti nyaring didit didit didit dit oleh kreditan. Tapi monggo kita hormati Tur menghormati ahli Al Quran berarti menghormati Nabi, menghormati Gusti Allah. Kon werawuh. Ah, nah, kanjeng Nabi ngingetaken. Nek ana wong mukmin atine gak ana Quran blas kaya dene omah sing kosong melompong. Bunial Islamu ala khamsin. Agama Islam ini dibangun di atas lima komponen. Jadat, pondasi, salat, jaga, tembok, poso, zakat, kusen, haji niku kap sing enten inggih. Gotrone omah pun dadi omah. Lebeti kosong. Tidak ada perabot rumah tangga, tidak ada aksesoris. Kalau ingin mengisi di dalam rumah ini lengkap Quran baca. Sampai Nabi mengatakan omamu ojo koyok dajeno kuburan. La taj'alu buyutakum kal kubur. Ojo dadekno omamu koyok kuburan. Nawiruha wa zayyinuha wakiro atil wa qiraatil Quran. Ramekno no omamu karo solat lan mojok. Quran. Niki kancamane Kanjeng Nabi. Innal ladzi laisa fi jawfi syaitun minal Quran kal baitil harb. Kaya dene omah kosong. Nek ana wong muslim omahe gak tau dinggani ngaji Quran. Pinter-pintere Pak Yai, Pak Yai pinter. jam iya yasinan, tahlilan, manakipan, semaan nang omah-omah anggota keluarga. Ngeriane diwacana Quran tiang kata. Hadirin yang terhormat, pun niku Quran nggih. Tasih enten utal. Gede ya? Oh, eh, nggih, ingat. Alkitab hadirin tulisan berbahasa Arab yang kemudian disusun menjadi sebuah buku. Zalikal kitabul arbaibafi. Niki pun, cuma niki penjelasan. Selama hampir 23 tahun Nabi menerima Al-Quran beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk menuliskannya di berbagai tempat. Kulit binatang, kayu, pelepah kurma, batu, tasik dereng dan kertas. Dalam keadaan berserakan di mana-mana, tak terkumpul menjadi satu jilid. Namun banyak sahabat yang menghafal Quran dengan tertib sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad. Ini keadaan Al-Quran sampai Nabi wafat. Jadi dereng enten jilitan, kasih berserakan. Tapi kata sahabat sing paham. Perkembangan selanjutnya, ketika khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, dimulailah penulisan dan penyusunan Al-Quran oleh sebuah tim atas usulan Umar bin Khattab. Yang hasilnya kemudian dikenal dengan Mushaf Imam. Ya, Sahabat-sahabat sing apal Quran itu dilumpahkan, kali Pak Abu Bakar ditugasaken nyusun tulisan Al-Qur'an sesuai petunjuk Nabi. Sing sakniki mulai Fatihah sampai Qurul binas nih. Lut, tapi harap maklum dereng enten harokat. Polos tasian. Bismillahirrahmanirrahim mboten enten titik ba. Fathah, doma, kasro, tasdid mboten enten polos. Itu diikat jadi mushaf imam. Sampai Abu Bakar wafat, pindah sang khalifah kedua Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab wafat, ganti Utsman bin Affan, hadirin, dilakukanlah perbanyakan mushaf. Ningali masyarakat Islam sampun tabah kata, lalu pinjamlah Pak Utsman ini mushaf Imam Bu Kopsok putrine Pak Umar bin Khattab sing dititipi mushaf Imam kau, dipinjam, dikopi istilah sekarang. Ditulis gangsal yang satu diletakkan di Madinah, yang kedua di Mekah, yang tiga di Kairo, Mesir, sing setempat di Kufah, sing setunggal di Basra, Irak, Iran. Berperintah Pak Utsman bin Affan, seluruh tulisan Al-Quran yang ada di mana-mana harap dibakar semuanya. Sudah tidak ada, harus tidak ada. Tinggal lima ini. Nah dari lima ini silakan gubernur-gubernur memerintahkan anak buahnya untuk mengkopi, memperbanyak. Sampai akhirnya ke sini. Karena itu mushaf Al-Quran sekarang disebut mushaf Usmani. Niku hasil inisiatif Pak Usman bin Affan. Pada saat khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib diadakanlah penyempurnaan tulisan Al-Quran dengan menambah tanda-tanda baca, kasroh, doma, fathah, sukun, tasdid, tanda ayat, niku zaman Ali bin Abi Thalib. Nuwun sewu, mohon maaf itu. Karena itu nek enten teriak, enten teriak-teriak tentang bid'ah bid'ah. Mushaf Al-Qur'an iku bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi Qur'an niku polos. Kinten-kinten tiang bangil saged ta maca Qur'an polos, ga ono titik, ga ono tasdad, ga ono asal. Ali bin Abi Thalib yang punya inisiatif untuk memberi bacaan. Nah inilah sekarang berkembang di seluruh dunia, para mushaf Al-Qur'an pun sempurna kados ngeten iki. Karena itu niki kalimat kula terakhir karena wadal, maka idealnya minimal setiap rumah tangga muslim mempunyai satu kitab mushaf Al-Qur'an. Syukur-syukur bila setiap orang muslim mempunyai kitab Al-Qur'an sendiri-sendiri. Kados tiang bangil jamaah Masjid Agung bangil. Bapak ne duwe dhewe, mak ne duwe dhewe, anak loro duwe dhewe-dhewe, pembantune duwe dhewe. Ngoten bangil Kula nate hadirin pengalaman diundang walimah. Pembukaan oleh protokol. Acara kedua dimulai pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Bareng ustate kacangnya maju, nuwun sewu nggih, kula radi mboten hafal, pinjam Al-Qur'ane. Mbok tuan remah tretean mboten gadah Qur'an. Pinjam ke tetangga kanan kiri, yo ya gak duwe pisan. Akhirnya protokole melajeng teng musola rada cedek mriku akhirnya mantuk teng maliman betok Quran mushaf Quran sing sama pun mereteli kabeh. Wis rowe-rowe, kula godhek-godhek mewahi balik mawalima kaya ngene rek, kitab karupan siji gak duwe. Masya Allah, oh, makanya nek enten Quran sama imreteli niku kegelen di Lah ndek Masjid Agung Bangil pulau lirik masjid musola mustafi kok jadi api-api ana sen jempok ta niku Motor uh, eh, sebenarnya motor gak ada, televisi gak ada, rokokan kebal kebul. Quran bukan gak ada. Kalau tanggal tentu ke buku, berapa sih harganya mushaf Al-Quran? Yang paling murah dua puluh ribu, kecil nih. Enten sing selawi, enten sing telung bolu sing rada tiga puluh ribu. Di bandel rokok setunggal pak pinten ber. Taruhlah, sudah garam niku nek betul lepat 10 ewu ecerane. 10 empat telung 30 ribu. Quran siji. Daripada telung puluh pak. Entek. Sampai itu kan Quran setunggal. Sampai dua anak putu. Wotoh. Nek di jalan di lemari tok. Masya Allah. Ah, hadirin. Kita niki mazhab syafi'i. Ngikuti pendapat beliau. Yang menyatakan hormati Quran menterjemahkan layak suhu illal mutoharun. orang kena nyentuh Quran Kejabawang suci Nek kita maknani suci saking hadas lan suci saking najis. Biarlah orang lain memaknai yang lain, pokoknya Quran jempok ngawok kudu wudu. Kalau tasik belajar alit niko tasik enget. Membawa Quran tok niku lho mboten angsal sembarangan. Kedadi tekep nek dodo nek kate ngaji. Ngoten ajingen. Kok enten terlarik aja ke budal ngaji Quran itu dicekewi di bayan, Ditegur kali tiang. Eh, eh, eh, eh. Quran kalau dikecek wiji Kayak nak Santri bangil bot Malah disunggi berau. Kenapa gremis polai? Menyalat Quran nih loh Pak Yai Singan nih mboten asal sembarangan. Quran ditumpangi sulam sabina, dibak, lama apa? Mboten nangsa Eh eh eh Quran kudu ana dukur dhewe untuk menghormati musuh. Saat niki hadirin kula melebet teng kanca perumahan, di kamar tamu enten televisi, ni sore rak buku-buku, majalah koran, Al-Qur'an jelempet enten paling iso. Ini loh penghargaan sudah sampai dini. Mbun ngeremehkan. Gusti Kanjeng Nabi di Pulau Soro tiang kufar 13 tahun buatan nanti ngersul. Bareng ningali umat enten sing ngeremehkan koran wadul tentu Gusti Allah. Gusti umat kula niki pun enten sing nglecehaken Quran. Rabb ya Rabbi, inna hadzal Qur'ana napa eh, juga? Uh, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah Gusti, umat kula enten sing ngremehken Al-Qur'an diwatulaken. Nah, mugi-mugi napa sing kang sekedhak kula aturaken iki enten dina manfaate. Keranten tasih enten acara hadirin sebenarnya masih panjang sing badhe kula aturaken dereng berbicara tentang niku kan jenenge Al-Qur'an, jeneng Alkitab, tasih dereng Az-Zikr, tasih dereng Al-Furqan, tasih dereng isine. Mugi-mugi mawon kesempatan lain mudah-mudahan sehat walafiat kita bisa ketemu lagi. Dan dalam keadaan sehat niku kita sakit silaturahim malih. Sepindah malih lebih kurang apa yang dapat saya sampaikan mohon maaf. Al-afu minkum matur nuwun aku lu qauli hadza astaghfirullahal azim li walakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.